Dijelaskan oleh Syekh Rabi dalam Qurratul Ainain, "Man za'ama anna al-Qur'ana makhluqun huwa kafir li'annahu kadzdzaba Allah tabaraka wa ta'ala." Dikatakan siapa yang menganggap Al-Quran makhluk maka dia kafir. Karena berarti dia mendustakan Allah tabaraka wa ta'ala. Tidak percaya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Wa khalafal anbiya dan menyelisihi para nabi alaihi salatu wassalam. Al-anbiya ya'lamuna anna Allah yatakallam. Para nabi, para rasul alaihi salatu wassalam, mereka semua tahu mengenali Allah bahwa Allah memiliki sifat berbicara. Dan Al-Quran dan kitab-kitab yang Allah turunkan adalah ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka para nabi yu'minun annallaha yatakallam mata sya'a wa kaifa sya'a. Maka para nabi beriman bahwa Allah subhanahu wa ta'ala berbicara kapanpun Allah kehendaki dengan kaya apapun yang Allah kehendaki. Kapanpun yang Allah kehendaki. Dengan kaya apa Allah ucapkan sekehendaknya. Fal Qur'anu kalamullah. Maka Al-Quran ini adalah ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu yatakallam. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berbicara. Memiliki sifat kalam. Takallama fil azali wa yatakallam fil abadi. Allah berbicara sejak dulu-dulunya memiliki sifat kalam dan Allah selama-lamanya memiliki sifat kalam. Ikhwani fid din, a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Konsekuensi dari kalimat bahwa Al-Qur'an makhluk itu mengerikan. Karena siapa yang berkata bahwa Al-Qur'an makhluk, Berarti dia tidak menganggap bahwa Al-Quran ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal di dalam Al-Quran sendiri disebut berkali-kali. Qala Allah. Berkata Allah. Di dalam hadis diucapkan berkali-kali. Berkata Allah. Berbicara Allah. Tetapi satu aliran. Yaitu aliran Mu'tazilah. Dan yang sejenis dengan Mu'tazilah mengatakan Allah tidak mungkin memiliki sifat kalam. Allah tidak mungkin berbicara, nanti seperti makhluk. Maka Allah tidak memiliki sifat kalam. Maka ketika ditanya, kalau Allah tidak memiliki sifat kalam, Quran ini ucapan siapa? Mulai mereka berkata, ini bukan ucapan. Ini makhluk yang Allah ciptakan. Konsekuensinya berat. Kalau makhluk tidak ada yang sempurna, Makhluk. Bukan khalik. Allah subhanahu wa ta'ala pencipta. Menciptakan segala makhluk-makhluknya. Dan mesti yang namanya makhluk akan memiliki kekurangan-kekurangan. Tetapi Al-Quran bukan makhluk. Tapi ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti konsekuensinya dua. Pertama, menolak bahwa Allah memiliki sifat kalam. Kedua, menganggap Al-Quran tidak sempurna karena dia makhluk. Dan ini dua-duanya kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Quran sempurna. Apa kata Allah dalam Al-Quran? وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ Sangat sempurna, maha sempurna ucapan Rabbmu Tamat kalimat rabbik. Ucapan Rabbmu. Lagi pula. Rasulullah SAW mengajarkan kita berlindung dengan kalimat-kalimat Allah. Seperti ketika seorang singgah di satu tempat yang asing atau mengerikan atau menakutkan. Diajarkan untuk mengucapkan A'udhu kalimatillahi tamati." min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan makhluk-makhluknya yang jahat. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah. Ya hadza, wahai fulan, wahai aliran yang sesat. Kalau engkau menganggap bahwa Quran makhluk, berarti Rasulullah SAW mengajarkan untuk berlindung kepada makhluk. Bolehkah kita berlindung kepada selain Allah? Tidak boleh. Tidak boleh kita bertawud berlindung kepada selain Allah. Maka kalimat a'udhu bi kalimatillahi tammah Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna, bukan berlindung pada makhluk, berlindung kepada Allah, karena itu kalimat Allah tidak terpisah dari zatnya. Ucapan Allah yang maha sempurna. Ucapan Allah yang tidak mungkin ada kekurangan padanya. Ucapan Allah yang berkait dengan zatnya. Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Syekh Rabi' Siapa yang mengingkari bahwa Al-Quran itu ucapan Allah. Dan mengatakan bahwa Al-Quran makhluk. Berarti dia menentang ucapan Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Kahfi. Ayat 109. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا Katakan, kalau saja lautan ini menjadi tintanya untuk menulis kalimat-kalimat Rabbku, lanafidal bahr. Akan habis air lautan ini. Qabla an tanfada kalimatu rabbi. Sebelum habis kalimat-kalimat Rabbku. Walau ji'na bimislihi madada. Walaupun engkau membawakan yang sebanyak itu pula berkali-kali. Selautan lagi, selautan lagi, selautan lagi. Nggak akan habis kalimat Allah subhanahu wa ta'ala. Sangat jelas disebutkan kalimatullah. Ucapan-ucapan Allah. Kalimat-kalimat Allah. Juga di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 6. Allah berfirman, "Wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah." Katakan, kalau ada seseorang dari kalangan musyrikin minta perlindungan di negeri kamu, berilah perlindungan. Hatta yasma'a kalam Allah. Hingga orang itu mendengar ucapan Allah. Kalam Allah. Disebut dengan jelas kalam Allah. Ikhwan ibn Allah Dan Allah memiliki sifat kalam. Allah mengajak bicara Musa alaihi salam. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah mengajak bicara Musa dengan benar-benar pembicaraan. Demikian pula dalam ayat lain. Wa kallamahu rabbuh. Wa kallamahu rabbuh. Dan Allah mengajak bicara atau mengajak bicara Musa, Rabbnya Musa. Ikhwani fid din azakumullah muslimin rahimani warahimukumullah. Mereka menghindar, mereka menolak mereka enggan percaya kalau Allah memiliki sifat kalam karena mereka sudah membayangkan kalamullah seperti cara bicaranya makhluk. Allah berbicara, nanti kayak kita dong. Tidak mesti. Tidak mesti. Antara makhluk dengan makhluk saja tidak sama. Apalagi dengan yang maha sempurna. Maka berbicaranya juga dengan kesempurnaannya. Tidak akan sama dengan makhluk. Tidak seperti kamu berbicara, tidak seperti saya berbicara, tidak seperti makhluk apapun berbicara. Malaikat dengan manusia saja berbeda cara berbicaranya. Apalagi Allah yang maha sempurna. Maka jangan kalian bayangkan berbicaranya Allah seperti berbicaranya makhluk. Katakan apa yang ada dalam Quran. Aman nabihi kullun min indi rabbina. Kami beriman dengannya karena itu semua dari sisi Rabb kami. Kami percaya bahwa Allah berbicara. Titik. Kayak apanya kita tidak tahu. Yang pasti tidak sama dengan makhluk. Yang pasti tidak sama dengan berbicaranya manusia. Ikhwanifiddina fiddin azakumullah muslimin. Rahimani wa rahimukumullah. Bahkan di dalam riwayat dalam hadis yang sahih. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan malaikatnya dengan satu perintah. Takallama bihi. Allah berbicara. Dan malaikat-malaikat tersungkur tidak sadarkan diri. Karena mendengar suara Allah atau ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama sadar adalah Jibril alaihi Dalam keadaan sudah paham apa yang Allah katakan. Dan kemudian malaikat-malaikat yang lain saling bertanya, "Mada qala rabbukum?" Qalul haqq. Yang ini bertanya, apa yang dikatakan Rabb kalian? Dijawab oleh malaikat lain, Qalul haqq. Disebut pembicaraan dialog ini dalam Quran yang menunjukkan bahwa benar-benar Allah berbicara dan para malaikat mendengar dan para malaikat saling bertanya, "Mada qala rabbukum?" Apa yang dikatakan oleh Rabb kalian? Apakah ayat-ayat ini semua mau diingkari? Ayat wa kallamallahu Musa taklima diingkari. Wa kallamahu rabbuh diingkari. Ayat laukanal bahru midadan li kalimati rabbi diingkari. Ayat Wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Diingkari. Berapa ayat yang diingkari? Dan akan mengingkari pula kalimat-kalimat dalam Al-Quran yang disebutkan dengan kola. Berkata, Rabb kalian. Berkata Rabb kalian. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berkata Rabb kalian, mintalah kepadaku. Semua kalimat berkata-berkata dicoret semua dari Quran. Sungguh wajar kalau dua Imam Razi, dua-duanya menyatakan man za'ama Al Qur'an makhlukun faqad kafar. Siapa yang menganggap bahwa Quran itu makhluk, Allah tidak berbicara tetapi menciptakan pembicaraan, fahuwa kafir, maka dia kafir kepada Allahil Azim. Kufran dan al millah, kekafiran yang keluar dari agama. Kalamullah maqala Allah dalam ayat-ayat tadi disebutkan dengan tegas kalamullah. Hatta yasma'a kalamullah. Kalau makhluk akan berkata hatta yasma'a makhluk Allah. Kan begitu. Kalamullah. Allah takallama bihi. Allah berbicara. Allah yatakallam mata sya'a wa idha sya'a. Allah berbicara kapan Allah mau Allah berbicara kapan Allah inginkan, Allah berbicara dengan apapun yang Allah kehendaki. Macam-macam pendapat manusia yang tidak berdasarkan Quran dan Sunnah. Yang satu menolak sifat kalam. Yang satu lagi menyatakan Allah tidak berbicara kecuali Quran. Sebelumnya tidak berbicara, setelahnya tidak akan berbicara. Ini juga sesat. Allah memiliki sifat kalam azalian wa abadian. Azalian artinya sejak dulu dulu dulu dulunya tidak ada awalnya. Sedangkan abadan maknanya terus menerus kapanpun sampai tidak ada akhirnya Allah tetap memiliki sifat kalam. Bukan berarti bicara terus, bukan. Tetapi kapanpun Allah kehendaki Allah berbicara. Dan Allah terus memiliki sifat kalam. Innama amruhu ida arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Ayat ini berapa kali disebut dalam Quran? Sesungguhnya urusan Allah, jika menghendaki sesuatu, Allah hanya mengucapkan. Kun fayakun. Ayat ini jelas sekali menyebutkan yakulu. Yaqulu lahu kun fayakun. Allah menyatakan kepadanya kun yang bermakna jadilah. Maka jadilah dia. Allah kalau menciptakan sesuatu tinggal menyatakan kun, jadilah. Yaqulu mengucapkan. Apa mau diingkari juga ayat ini? Wal Qur'anu kulluhu kalamullah. Maka Al-Quran seluruhnya adalah ucapan Allah. Wal Qur'anu ilmuhu dan Al-Qur'an ini ilmu Allah. Wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka al ilm ma laka Allah min waliyyin wala nasir. Kata Allah, kalau engkau mengikuti hawa nafsu-hawa nafsu mereka, setelah datang kepadamu ilmu, jadi yani setelah datang kepadamu wahyu, ucapan Allah Subhanahu wa taala. Malaka minallahi min waliin wala nasir. Maka tidak ada bagimu penolong, enggak ada bagimu pembela. Wal Qur'anu kalamullah. Maka Al-Qur'an ucapan Allah Subhanahu wa taala. Wal Qur'anu ilmu Allah tabaraka wa taala dan Al-Qur'an adalah ilmu Allah tabaraka wa taala. Falladhi yaqul Al-Qur'an makhluk kadzabal ayat. Berarti siapa yang berkata bahwa Al-Quran itu makhluk, bukan ucapan Allah, berarti kadzabal ayat, berarti mendustakan. Tidak. Allah tidak berkata kun. Allah hanya menciptakan. Kun. Akhirnya mereka mengingkari sekian banyak ayat di dalam Al-Quran. Alati nasab ala anna al-Quran kalamullah. Yang menunjukkan bahwa Al-Quran itu ucapan Allah. Di dalam Al-Quran bukan satu, bukan dua, bukan tiga, bukan empat, bukan lima. Sekian banyak. Lafat-lafatnya berbeda-beda. Ada lafat yang kalama. Wa kalamallahu Musa taklima. Dengan kalimat kalam. Ada dengan kalimat qala yaqulu. Ada qala rabbukum. Ada menyatakan dengan kalimat yaqulu kun fayakul dengan kalimat qala. Ada dengan kalimat nada wa nada rabbuka Musa. Apa nada? Memanggil. Memanggil berbicara bukan? Atau nggak pakai berbicara? Allah menciptakan panggilan begitu. Wa nada rabbuka Musa. kamu memanggil Musa. Ya Musa. Ketika Musa di bukit Tursina. Wama tilka biyaminika ya Musa. Apa itu yang ada di tangan kananmu wahai Musa? Qala hiya asaya atawakkau 'alaiha wa ahushu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'aribu ukhra. Qala alqiha ya Musa. Lemparkan wahai Musa. Kisah ini disebutkan dengan kalimat Allah memanggil Musa dan disebutkan dengan kalimat qala Wahai Musa. Kemudian mengatakan Allah tidak berbicara. Kemudian menyatakan Allah tidak memiliki sifat kalam. Ini pengingkaran terhadap Al-Quran. Ikhwan ibn a'azakumullah. Wa annahu tanzilun minallah. Dan bahwasanya Al-Quran ini adalah ucapan yang Allah turunkan ucapan yang Allah wahyukan tabaraka wa taala tanzilum min hakimin hamid yang diturunkan oleh Allah yang maha hikmah lagi maha terpuji qur'ani ma huwa ما wa rahmatun lil mu'minin ولا يزيد الظالمين illa khasara. Dan kami turunkan Al-Quran. Yang di dalamnya ada penyembuh. Obat. rahmatun lil mu'minin. Ada rahmat untuk orang-orang mukmin. Wala yazidu zalimina. Dan tidak menambah orang zalim kecuali kerugian. Demikian pula Allah sifati Al-Quran dengan ayatnya lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin laraaitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun kalau kami turunkan Quran ini ke gunung niscaya engkau akan lihat gunung itu hancur luluh tunduk karena takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikianlah permisalan yang kami permisalkan. Untuk manusia agar mereka mau berpikir kata Allah. Kira-kira ucapan yang dahsyat seperti ini. Ucapan yang bisa meruntuhkan gunung seperti itu. Apakah itu makhluk? Ucapan makhluk? Atau sama dengan makhluk? Laisa kamitslihi syai' Enggak ada yang serupa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka demikian pula sifat kalam bagi Allah. Bahwa Allah berbicara. Dan pembicaraannya tidak sama dengan makhluk-makhluknya. Ikhwan Ibn Azam sudah disebutkan. Malaikat-malaikat tersungkur ketika Allah berbicara. Dan disebutkan gunung-gunung akan runtuh, luluh, lantah. Ketika mendengar ucapan Allah tabaraka wa taala. Maka jangan disamakan dengan kalam makhluk. Jangan disamakan dengan ucapan makhluk. Ta'ala Allahu an dzalika 'uluwan kabira. Maha tinggi Allah dari semua itu. Setinggi-tingginya. Ini maha tinggi Allah, maha tinggi Allah dari tuduhan-tuduhan mereka walau anna qur'anan suyirat bihil jibalu au qutti'at bihil ardu au kullima bihil mauta kalau ada Quranan suyirat bihil jibal yang bisa menggeser gunung, kalau ada Quran yang bisa memotong-motong, menghancurkan bumi, atau bisa mengajak bicara yang mati lakana hadal Quran niscaya Quran ini ucapan Allah Subhanahu wa taala yakni kata Syekh Rabi al khabar mahdhu berita ini ada sesuatu yang terpahami walaupun tidak tersurat yaitu lakana hadal Quran niscaya Quran inilah yang merupakan ucapan Allah yang akan bisa menggeser gunung, yang akan bisa melululantahkan bumi, yang akan bisa kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini jawaban bagi mereka-mereka yang menolak sifat kalam bagi Allah. Tidak mungkin Allah memiliki sifat kalam. Karena kalau Allah memiliki sifat kalam, maka kayak manusia. Siapa yang bilang kayak manusia? Siapa yang bilang pembicaraan Allah sama dengan makhluk? Tidak akan sama. Sebagaimana Allah dengan zatnya tidak mungkin sama dengan makhluk. Demikian pula pembicaraannya. Demikian pula sifat kalamnya. Tidak akan sama dengan kalam al-makhlukin. Gak mungkin sama. Apalagi digambarkan demikian dahsyatnya Al-Quran. Wallahu yaqul. Dan Allah juga berfirman. Qul لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله walau kana ba'duhum li ba'din dhahira. Kata Allah, kalau berkumpul seluruh manusia dan seluruh jin untuk mendatangkan yang seperti Al-Qur'an, la ya'tuna bimithlihi nggak akan bisa mendatangkan yang seperti Quran. Walau kana ba'duhum li ba'din dhahira, walaupun sebagian terhadap sebagian yang lain saling dukung mendukung, saling bantu membantu, nggak akan bisa seluruh manusia, seluruh jin bersatu padu untuk membuat seperti Quran, nggak akan bisa. Ikhwan ibn a'azakumullah. Musailamah al kadzdzab yang mengaku nabi membuat kitab yang katanya kayak Quran malah jadi bahan tertawaan malah jadi bahan tertawaan dia bikin kata-kata alfil jismuhu kabir anfuhu tawil fil gajah badannya besar belalainya panjang. Apa isinya? Gak ada isinya. La ilmu. Tidak ada bimbingan. Gak ada hidayah. Gak ada pengarangan, pengarahan. Gak ada apa-apa. Gak ada manfaat. Ya dari dulu juga gajah seperti itu. Kan lagu anak-anak. Gajah-gajah. Badannya besar. Belalainya panjang. Hanya karena pengen akhirnya il, il begitu. الفيل جسمه كبير أنفه طويل ditertawakan oleh manusia. Mereka bikin syair-syair. Yang akhirnya kata-katanya sama semua. Dijawab oleh para ulama, itu bukan Quran. Al-Quran bukan syair. Akhirnya tidak selalu sama. Emang akhirnya selalu sama? Tidak. Ini bukan syair, yang itu syair. Ikhwan ibn muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka dikatakan selanjutnya. Yatahadda man yatahadda man yakulu hadal Qur'an laisa kalamullah. Ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tantangan orang-orang yang menyatakan bahwa ini bukan ucapan Allah. Kata siapa ini bukan ucapan Allah? Silakan kalian bikin kalau kalian bisa, bersatulah manusia dan jin seluruhnya. Bikin seperti Quran. Bisa? Belum lagi isinya yang tak pernah habis. Masalah-masalah yang terjadi. Sekian tahun, sekian abad, sekian ratus tahun. Bisa dijawab dengan Quran 30 juz. Iya kan? Selalu bisa terjawab dengan apa yang Allah katakan dalam Al-Quran. Semuanya ada. Ada seorang Yahudi tukang roti. Mengatakan, cara buat roti apa? Ada di situ di Quran katanya. Kata Yahudi tadi. Emang ada dalam Quran cara buat roti? Ada. Fas'alu ahla dikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan pada ahlinya kalau kamu tidak tahu. Tanyakan pada ahli roti. Kalau kamu memang tidak mengerti. Ada. Apalagi? Ikhwani bidina azamulakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah juga berfirman, "Faqala in hadza illa sihrun yu'tar in hadza illa qaulul bashar." Lagi pula ucapan Mu'tazilah tadi, yang menyatakan bahwa ini bukan ucapan Allah, sungguh miripnya dengan orang-orang kafir terdahulu, orang-orang musyrikin yang menolak bahwa Quran itu ucapan Allah. Apa kata Allah mengisahkan mereka? Faqala in illa sihrun yu'thar. Ini tidak lain kecuali sihir yang mempengaruhi. In illa qaulul bashar. Ini tidak lain kecuali ucapan manusia. Bukan ucapan Allah katanya. Ikhwani fidina azakumullah kaum muslimin. Rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini mengisahkan tentang Al-Walid ibn Mughirah. Orang Arab yang mengerti bahasa Arab dan mengerti sastra Arab. yakni mengerti seni berbahasa Arab. Kagum-kagum terhadap Quran. Walid bin Mughirah setiap malam datang mendekati rumah Rasulullah SAW. Ingin mendengar bacaan Al-Quran ketika Qiyamul Lail. Rasulullah SAW membaca Al-Quran, dia mendengar. Ternyata ada dua orang lain dari tokoh musyrikin yang sama dengannya ikut datang malam itu. Ketemu. Kamu ngapain? Ya, kamu mau ngapain? Akhirnya sama-sama malu. Udah, kita berjanji. Jangan balik ke sini. Khalid. Walid Ibn Mughirah berpikir dua temannya nggak akan datang. Maka dia sendiri yang datang. Ternyata temannya juga berpikiran sama. Mungkin dua temannya nggak akan datang. Datang juga. Ketemu lagi. Kedua kalinya. Sampai ketika ketemu lagi yang ketiga kalinya. Kata Walid Ibn Mughirah udah tidak tidak tahan untuk mengucapkan kekagumannya. Kamu dengar ucapan ini? Wallahi, demi Allah. Inna li kalamihi la halawa. Sungguh ucapannya sangat manis. Dan sungguh isinya sangat bagus. Jadi bukan hanya sastranya. Sastranya bagus, ucapannya manis, isinya juga menarik. Dan isinya sangat bagus. Apa kata dua orang temannya? Engkau telah disihir. Sungguh kalau engkau masih berkata seperti itu, bahwa ini ucapan Allah dan Rasulullah SAW mendapatkan wahyu, maka berarti kami tidak lagi memuliakan engkau. Mulai dia berpikir, kalau saya tetap mengucapkan apa yang ada di hati saya, bahwa Quran ini bukan ucapan manusia. Dia berkata, Inna hadha laisa bikalamil bashar. Ini sungguh bukan ucapan manusia. Aku nggak pernah mendengar ucapan yang seperti ini bagusnya, indahnya, isinya. Ternyata teman-temannya menyatakan kami tidak akan menghormati kamu lagi. Padahal Walid bin Mughirah adalah tokoh paling kaya, paling dimuliakan. Maka dia berpikir, Innahu fakkara wa qaddar, faqutila kaifa qaddar, ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر terpaksa karena dia gengsi untuk mengatakan dirinya masuk Islam dan percaya maka dia setelah berpikir berpikir berpikir kutila kaifa qaddar celaka apa yang dia tentukan Tuma kutila kaifa qaddar dan kemudian celakalah dia bagaimana dia menentukan Ternyata dia bermuka masam dan berpaling dan kemudian berkata in hadza illa sihrun yu'thar. Ini tidak lain kecuali sihir yang mempengaruhi. Saya terkena sihir katanya. In hadza illa qaulul bashar. Ini tidak lain kecuali ucapan manusia biasa. Mengingkari bahwa Quran ucapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan sauslihi sakor. Aku akan masukkan dia ke dalam neraka sakor. Wama adraka ma sakor. Tahukah kamu apa itu sakor? La tubqi wa la tadar. Engkau akan terus tersisa di sana. Kekal di dalamnya selama-lamanya. Lawahatun lil bashar. Alaiha tis'ata ashar. Ila akhiril ayat. Kafarallahu man qala in hadha illa sihrun yu'zar. Allah anggap kafir Walid ibn Mughirah tadi yang menyatakan Quran ini seher. Allah anggap mereka kafir yang menyatakan Al-Quran tidak lain kecuali ucapan manusia. Itu ucapan Nabi Muhammad SAW. Itu karangan dia sendiri. Astagfirullah. Kafir. Apa kata Allah? Sauslihi sakor. Aku akan masukkan dalam neraka sakor. Wa ma adraka ma sakor. La tubqi wa la tadar. Akan kekal di dalamnya selama-lamanya. Tidak bisa berhenti dari sana dan tidak akan selesai. Terus menerus. Siapa yang di nerakanya terus menerus? Kafir atau tidak kafir? Kafir. Fallahu yunazzil hadhil ayat al-azimah. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat-ayat yang agung ini liyubayyin kadabaha ula untuk menjelaskan kedustaan mereka Walid bin Mughirah dan sejenisnya liyuzbit anna hada kalamahu untuk menegaskan bahwa Al-Qur'an benar-benar ucapan Allah jadi Allah menurunkan ayat tadi dalam surat Al-Muddathir untuk membantah musyrikin, untuk membantah Walid ibn Mughirah dan sejenis dia dan lain-lainnya. Dan untuk menetapkan bahwa Al-Quran benar-benar ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anna Muhammadan innama huwa muballigh anillah. Dan Nabi Muhammad SAW sesungguhnya beliau hanya disampaikan oleh Allah dan beliau menyampaikan pada manusia dapat wahyu disampaikan. Bukan beliau mengarang sendiri. Lihadal kalam alladhi takallama bihi subhana menyampaikan apa yang Allah ucapkan. Ini diucap oleh Rasulullah SAW sendiri dalam hadis yang sahih. Ketika beliau mendakwahi dari kemah ke kemah di musim haji. Dihalangi oleh tokoh-tokoh musyrikin Quraisy, diantaranya Abu Jahal dihalangi. Jangan percaya. Dia dia berdosa, jangan percaya dan seterusnya. Apa ucapan Rasulullah SAW? Dalam hadis yang sahih. Atamna'uni an uballiga kalam Rabbi. Saya ulangi hadisnya. Atamna'uni an uballiga kalam Rabbi. Apakah kalian menghalangi aku untuk menyampaikan ucapan Robku? Untuk menyampaikan ucapan Robku. Kurang jelas apa? Apakah Quran jelas? Nabi menyatakan uballigha kalama rabbi. Apakah kalian menghalangi aku untuk menyampaikan ucapan Rabbku? Walladhi yaqulu innahu makhluk kafir. Maka jelaslah. Karena Al-Quran itu ucapan Allah. Siapa yang berkata bahwasanya Al-Quran ini makhluk bukan ucapan Allah. Maka dia kafir. Yaqulu kufran yukhrijuhu minal millah. Kafir dengan kekafiran yang keluar dari agama. Inti yang disampaikan oleh Nabi dikatakan bukan ucapan Allah. Habis agama. Hilang agama. Dan ini mazhab salaf. Wa ma'al asafi al-mu'tazilah qawlu bihadal qaul. Dan sungguh sangat disayangkan lil asafi syedid. Golongan Mu'tazilah mengatakan yang seperti ini. Wal asy'ariyah yumsikuna biwastil 'asa yaquluna al kalam sifah dzatiyah qa'imah bidatillah min ghairi harfin wala saut. Asy'ariyah bermain-main dalam ucapan mereka. Tidak seperti Mu'tazilah, tetapi tidak pula seperti Ahlus Sunnah. laf Bermain-main dalam berbicara. Apakah kalian meyakini bahwa Al-Quran ucapan Allah? Atau tidak? Apakah kalian seperti Mu'tazilah atau mengikuti Ahlu Sunnah? Kata Asyairah, Al-Kalam adalah sifat dari sifat zat Allah Subhanahu wa taala yang tegak pada dirinya. Tapi ucapan Allah tidak pakai huruf, tidak pakai suara. Terus Malaikat mendengar apa? Yang tersungkur, tidak sadarkan diri. Kemudian Musa mendengar apa? Kemudian sekian banyak dalil-dalil. Kalimat sami'a yang artinya mendengar. Contoh ayat tadi. Hatta yasma'a kalam Allah hingga mendengar ucapan Allah. Lah kalau gak ada suaranya, apa yang didengar? Wahada Al-Quran alladhi indana al-an laisa kalamullah. Maka Quran yang bersama kita ini bukan ucapan Allah. Ucapan Allah yang dulu. Ini hanya terjemahan dari ucapan Allah. Ucapan Allah tegak pada dirinya saja. Pada zatnya saja. Amma hadha indana al-an. Adapun yang bersama kita ini makhluk. Bukan ucapan Allah. Inilah yang membuat mereka para ulama' tidak bisa mengkafirkan secara tegas. Cukup menyatakan bahwa mereka menyimpang. Karena tidak jelas. Dikatakan tidak beriman. Kami beriman bahwa Allah memiliki sifat kalam. Kami percaya bahwa Allah berbicara. Tapi pembicaraan Allah pada dirinya saja. Adapun Quran ini translate dari ucapan Allah. Quran ini terjemahan dari ucapan Allah. Ucapan Allah kayak apa nggak tahu. Nah ini terjemahannya. Ikhwan ibn sehingga ujung-ujungnya berkata bahwa Quran bukan ucapan Allah. Ya apa ya? Yang namanya terjemahkan tidak persis. Yang namanya terjemah kadang-kadang tidak pas. Astagfirullah. Dan itu menakutkan, mengerikan. Bisa orang meragukan Quran. Karena itu bukan asli ucapan Allah. Tapi terjemahan. Tidak demikian. Allah sengaja berbicara dengan bahasa Arab. Karena Allah maha tahu bahasa Arab terus langgeng tidak berubah. Kalau bahasa Sang Sekerta udah nggak dikenal sekarang. Kalau mau pakai bahasa Indonesia yang dulu, bahasa Indonesia sekarang sudah berubah. Banyak perubahan-perubahannya. Bahkan sudah banyak kata-kata yang tidak dikenal lagi sekarang. Tetapi bahasa Arab terus tetap sampai sekarang. Maka Allah katakan Qur'anan Arabian la'allakum ta'qilun.